Ini suara Ini pemuda harus malaikat. Bukan penghormatan. Malaikat yang harus Terus suara itu mengatakan, atasmu lazimkan banyak ibadah dan banyak sedekah daripada harta. Fama balagha al-fata ma balagha illa bi sadaqatihi yawman bid'ah dan tiadalah sampai itu pemuda apa-apa yang dapat dia sampai kepadanya melainkan dengan sedekahnya pada suatu hari dalam setahun sedekah sehari dianggap setahun sedekah sehari dianggap setahun Waktu itu lalu aku berkata Sa'altuka billah ala akhbartani bisa dapat fid dahar ma Aku bertanya kepadamu demi Allah, tolong kabarkan kepadaku sedekah yang modal gimana ya? Tidakkah kau kabarkan kepadaku atau maukah engkau kabarkan kepadaku dengan sedekahnya itu anak pemuda tadi satu hari dalam setahun hitungan? Bahaya apa sedekahnya? وقال يا شبلا إن هذا الفتى كان في أول عمره مذنبا عاشيا فاسقا زانيا Lalu suara itu menjawab, Eh Syubla, sesungguhnya ini pemuda Semenjak awal umurnya balik Dia berbuat dosa, dia maksiat, dia berbuat fasik, dia berzina Fa'aradallahu alaihi ru'yan. Lalu Allah tunjukkan mimpi. Allah ajukan. Ya, Allah datangkan kepada mimpi. Abza'atku. Sehingga mimpi itu membuat dia terkejut. Wa aglagatku. Dan membuat dia apa sadar. Wahia anna ura'a bil manam dan yaitu bahwasanya dia melihat mimpi di dalam tidurnya ihnilahu gad raja'a subanan dia punya alat kelamin kembali menjadi apa? ular jadi punyanya jadi ular dia mimpi ya mimpi punyanya jadi wadara bitai keluar asap dari mulutnya ular bunyinya jadi ular keluar asap dari mulut. Summa innahu adlaga min fi' min fihi lahman na'am. Kemudian lepas dari itu mulutnya luap apa ya? Luapan itu tuh api. Ya. Fa'aradathu sehingga membakar diri itu pemuda. Hatta 'ada kal fahmati sauda sehingga jadi kayak arang hitam. Mimpi punyanya berubah jadi ular, tuh ular keluarin api, kenain dirinya. Ya. Wagama dibangun padaan merubah terkejut dan ketakutan. Wa kharaja baran bi nafsi mustaghilan bi ibadati rabbih. Disibukin dirinya ya, dia lari di bukit dirinya untuk ibadah kepada Allah. Taubat. Karena Allah kasih dia satu mimpi yang memberikan kesadaran. Ya. Ini namanya mimpi sadiqah. Mimpi yang benar. Ada yang mimpi benar, ada yang mimpi yang enggak benar. Tergantung. Sampai sampai enggak aras eh, ruhnya ke aras. Kalau ruhnya sampai ke aras, baru dia sadar itu mimpinya benar. Tapi kalau mimpinya Rohnya nggak sampai ke arus dibangun itu mimpinya bohong ya kata ulama mimpi yang rohnya itu sampai di arus orang tidur itu kalau dia uduk kalau tidurnya uduk itu biasanya rohnya keluar sampai ke arus jadi kalau di mimpi mimpinya benar tuh ya kalau belum sampai arus ngawang-ngawang mimpinya bohong makanya Nabi suruh tidur uduk gitu وله yawma mundu raja ila ta'ati rabbihi إثنتا عشر sana. dan bagi dia umurnya sehari itu semenjak dia kembali taat kepada Allah 12 tahun. Wahuwa ala halati tadarru'i wal khusyuk. Untuk khusyuk tadarru ibadah. Pas gitu. Langsung sadar tiga tinggalin zina, tinggalin berbuat maksiatnya, tinggalin berbuatan fasik. Pada khusyuk, khusyuk. jami amsi wa وقبله husailun sa'alahu. Guta yaumi. pada satu hari kemarin yang kemarin sebelum dia meninggal nih kemarin tuh kan hari ini meninggal kan diajak ngomong hari itu tuh sama Syubla kemarin katanya suara kemarin Berdiri baginya seorang minta-minta. Sa'alahu bruta yaumi. Itu tukang minta-minta, minta makanan harinya. Makanan hari itu. Wa khala asyabahu. Enggak ada makanan. Dibuka bajunya. Dikasih. tak minta-minta dikasih baju. Lo jual ini, beli makanan. Ini pemuda. Dia sedekah. Lagi sedang ibadah, khusyuk, ada tukang minta-minta tuh dikasih baju. Babani ilu bidalik bilang itu tukang minta-minta dikasih baju. Wabah Wabasata kaffaihi kami minta-minta angkat tangannya. Bentangin kedua tangannya. Wada'alahu bil maghfirah. Didoain supaya Allah ampuni seorang pemuda. Fajaballahu du'ahu. Allah ijabah doanya. Ya, doa tukang minta-minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran girang itu. Girang dikasih sedekah, ame atau anak muda minta makan dikasih baju, girang didoain ke pemuda. Semoga Allah ampuni dosamu. Allah jawab doa tukang minta-minta. Ya. Fajaballahu du'ahu fihi Dibarakatis sadagah Karena keberkahan sedekah allati farraha biha allati farrahu biha yang menggembirakannya itu sedekah jadi orang kalau kira kemudian dia doa doanya karena ibadah seseorang itu ya, termasuk ibadah seseorang kalau digirangin hati sudah ada Itu halus surur disebut kalau ya, masukin kegembiraan di hati saudara. Jadi kalau orang minta-minta doain, angkat tangan minta. Kadang-kadang ibu-ibu nggak minta-minta, kasih seribu doanya panjang. Jangan ibu punya begitu doa jangan aminin. Jadi kita nggak tahu kami tak minta mana itu yang doanya lagi dikabul. Hati yang jalanan ini minta asli Terima kasih Pak, biar selamat, panjang umur. Amin. Amin. Ya. Kali eh ya, doa ini lagi jauh. Kadang-kadang ada yang doa ini panjang ya umur, biar antum anak saleh. Jadi keberkahan hidup, sehat, mati husnul khotimah. Panjang dikasih seribu doa ini ya, panjang. Amin, amin, amin. Jangan lihat tuh amin amin. Doa ini barangkali lagi di. Ya. Yes. Kama ja'a fil hadis bagaimana datang dalam hadis Igtaninu ini. sa'ili Inda farhati bisa bisadalah Cari untung Cari untung atau cari kesempatan Dengan doanya tukang minta-minta Ketika dia hati hatinya Dengan sedekah itu. Tapi lagi kita kasih sedekah kan girang Lagi sedang girang Kata Nabi cari untung itu di sini dengan doanya dia. Bukan kita minta doain. Ya kan? Kalau kelempengan dia doa sendiri. Jangan disuruh. Ayo, ayo dulu kasih. Gak usah. Kasih, kasih aja. Kan ada orang minta-minta yang cuma makasih pak, jalan doa, Atau yang panjang buat Yang begitu, besok ya datang lagi. Yang doain itu tuh, besok ya datang lagi bu kembali. Eh, eh Mudah tak ada lagi cuma gitu. Yang begitu kita demen ngasih itu. Uh doa itu. Enggak pakai disuruh doa. Dia spontan doa itu. Kata Nabi, ambil kesempatan. Maknanya manfaatkan. Jangan kita anggap remeh. Ya. Karena orang kalau udah girang hatinya, kita girangin hatinya lalu diangkat tangan. Allah lihat girangnya dia. Karena girang ini doa kita. Sebagaimana Allah menerima doa orang yang dizalimin ketika hatinya sakit. Kita nyakitin orang, zalimin orang, sakit hatinya, dia doa ya. Itu bobot juga. Hati-hati. Zalimin orang, sakit hatinya, tinggal dulu, ya Allah, ya Allah. Nah, doanya orang yang dizalimin kan gak ada hijab antara diri dengan Allah. Sama doanya orang yang hilang lantaran sedekah kita, lalu dia doa. Ya. Khatimatun penutup fi madh fi madhi saha wal jud. Pujian terhadap orang yang dermawan, orang yang murah dan dermawan. al Bukhari wal Baihaqi telah mengeluarkan Imam Bukhari dan Baihaqi. As-sakha syajaratun min asjaril jannah. Amsanuha mutadaniyatun bid dunya. ومن يأخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة والبخل شجرة من أشجار النار أغسانها متدليات إلى الدنيا فمن يأخذ بغصن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار ها؟ Benar ya? Saha itu adalah pohon ya, as saha itu nama pohon. Min asjaril jannah daripada pohon-pohon surga. Arsanuha ranting-rantingnya mutadalliyatun fid dunya. Kata Nabi nya hadis sahih. Bukhari Baihaqi. Rantingnya ngejulur ke dunia. Cuman nggak kelihatan. Kalau kelihatan bukan ujian namanya. Makanya Allah umpetin yang baik, fadilah, pahala, umpetin ya Allah. Begitu juga dosa, umpetin, gak dikasih lihat. Gak dalam bentuk yang nyata. Kalau ini kelihatan, gak ada orang yang maksiat. Punya toh, Tok sedekah langsung kelihatan tuh. Pahalanya, ranting surga, gapai-gapai. Tentang maksiat berjendol atau hitam bidannya. Ya? itu itu itu Takut kalau langsung. Kenapa disembunyi Supaya jadi ujian. Mana yang bisa syukur, mana yang bisa sabar. Syukur ada nikmat, sabar di dalam menahan diri dari maksiat. Sama timbul yakin jadinya. Jadi orang yang yakinnya tinggi, biar nggak kelihatan tuh pahala dan dosa. Dia yakin. Seolah-olah nyata di depan dia kalau dia berbuat baik. Nyata menjadi pahalanya. Kalau dia berbuat maksiat, nyata dosanya. Itu yakin. Ya. Karena umat Nabi mesti punya yakin model begitu. Al-yakin, al-iman kullu. Yakin itu iman semuanya. Orang yang nggak yakin nggak ada imannya. Ma'utiyat ummatun minal yakin afdala min min min mimma u'tiyat ummatun. Kata Nabi, tidak ada keyakinan yang diberikan kepada satu umat yang melebihi abdoni itu melebihi daripada keyakinan yang Allah kasih kepada umatku. Kalau umat yang lain yakinnya 50%, kita hampir 100. Yakinnya umat Rasulullah. Ya. siapa orang yang mengambil satu ranting daripada ranting-ranting yang menjulur tadi qadahu dzalikal husnu ilal jannah ditarik ame ranting ke dalam surga wal fuhlu sedangkan pohon itu syajarah min asjarin nar yang merupakan pohon daripada pohon-pohon neraka sama alasannya mutadaliyatun bidunya ranting-ranting julur ke dunia Faman ya'khudhu bi ghusnin min awsaniha, siapa orang yang mengambil satu ranting daripada ranting-rantingnya, qadamu zalikal husnu ila nar, ditarik ke neraka. Tinggal kita nih mau pegang ranting yang ke sorga, atau mau pegang ranting ke neraka. Kalau mau jangan jadi orang bakhil. Ya, jangan jadi orang bakhil. Ada duit sedekah, Gak ada duit bantu dengan tenaga gak ada juga pikiran, gak ada juga doa. Ya. Wa ibnu Adi dan ibnu Adi. Al jannatu darul asfiya. Kata Ibnu Adi, surga itu adalah negerinya orang-orang yang dermawan. Orang yang salah Katanya wali itu dia punya dua ciri yang paling menonjol wali kasih Allah. Yang pertama akhlaknya bagus. Yang kedua sahab. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya wali tetapi akhlaknya jelek, itu nggak benar wali Dan dia cinta kemer duit nggak benar. Tapi ada yang ini cinta duit, tapi pas dapat bukan buat dia sebetulnya. ngucur lagi kayak sahabat-sahabatnya dikirimin duit ada yang 200 dinar ya. tapi disuruh EPP itu 200 dinar diapain dikasih miskin ya. daripada sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Tolha itu orang kaya ya. Dari modal si Abu Dar al Tibari susah ya. terus Abdurrahman ibn Auf kaya dia sedekah kalau dia sedekah, dilihat sahabatnya yang miskin disedekahin 200 juta misalnya. Itu pelayannya jangan kasih pulang dulu, tonton lihat. Di kemana itu duit? Jatuhnya diterima sedekah dibagi-bagi orang lagi. Enggak dimakan ini. Melainkan dikasih orang lagi. Tapi bini teriak, kita kan susah juga, sisain dong buat kita. Ah, dua, dua dirham aja bininya gede dua dirham ya. kalau amil dipercaya amil pemerintah dikasih duit biar bagiin sisanya banyak separuh separuh masuk masuk kantong dia terus separuh ya banyak khianat tapi kalau sahabat-sahabat -sahabat, ya, apalagi pun Mal yang pegang itu kekuasaan, amanah, itu. Makanya di dalam hukum tinggi kalau kita ketemuin barang lu kotor <clears throat> kita nemuin barang itu kita kelamin kan kalau sampai berapa tahun nggak ada yang ngaku nggak ketahuan pemiliknya kan boleh boleh dimanfaatin tetapi kalau datang pemiliknya wajib ganti ya, ada juga yang mengatakan boleh serahin ke kopi ya ini ke hakim udah Udah kita e, bebas tanggung jawab. Bebas. itu nemuin barang, selain ke eh, hakim Islam. Habis itu ya ada tanggung jawab. Itu yang yang yang ini sekarang kok kita yang urusin Ya. Itu dulu itu nih. Kalau sekarang nggak boleh. Kalau sekarang indikasi kiri pelan. Jadi barang orang yang kembali. Mendingan kita kalau kita merasa diri kita amanah, kita pegang terus dulu kotor. Pegang. Gak apa-apa mau jajanin, jajanin setelah di disiarin nih. Siarin dulu sampai setahun gak ada yang milikin, dua tahun gak ada juga yang ngaku, tiga tahun gak ada, boleh makan. Jajanin itu di satu miliar. Jajanin aja. Kalau nggak datang, wajib ganti. Ya. Cuman boleh boleh manfaatin, nggak boleh milikin, karena barang orang. Wajib zakat gak? Kagak. Gak wajib zakat. Kan bukan punya iya. kita. Tapi boleh kita makan. Men wajib ganti. Yang kehilangan wajib gak ada kakak juga. Barang hilang. Ntar kalau udah ketemu balik baru dia dia makan Ini namun duit lima ribu gak pakai kita siarin, telan aja makan deh. Jangan 50 ribu juga jangan langsung di jajan. Wah ini rezeki dari Allah nih, duit dari Tuhan ya deh. Jangan kasih siapa yang amanah bisa tolong ini aneh temu duit 50 ribu nih depan rumah ente itu yang tahan nih kalau ada yang nyari pasti tapi kalau dianggapnya orangnya khianat jangan niat kita pegang kapan-kapan ada yang ngaku kasih ya umumin deh tapi jangan di masjid umumin ya umumin di masjid tapi makruh umumin barang hilang di masjid Wabarlani anna bil jannati baitan yugalu lahu baitul asqiya. Dan Tabrani mengatakan dalam hadis bahwasanya di dalam surga itu ada satu bed, satu rumah yang disebut sebagai rumah Baitul Asqiya. Ya. Jadi namanya Baitul Asqiya. Oh, ah, isinya masya Allah dengan tengah tahu. Yang kemarin aja tuh tujuh kali lipat bahkan ditambahin lagi Allah sampai berpuluh-puluh ya kali lipat gedung yang buat pemuda yang Malik bin Dinar ya. gara-gara ratus dirham ya eh seratus ribu ya gara-gara seratus ribu dirham kalau seratus ribu dinar banyak ya والترمذي والبيهقي السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار والجاهل السخي أحب إلى الله من عابد بخيل Turmuzi Bayhaqi meriwayatkan hadis orang yang murah, baik, dermawan, Goribun min Allah, dekat dengan Allah. Goribun minan nas, dekat dengan manusia. Orang demen media. Ya. Cuma tergantung kita, sabar gak media gitu. Tergantung kita. Cuma jadi orang kaya ujiannya begitu, banyak yang minta. Kalau Apalagi bulan mau lihat, tak nyambung bulan Rejab, pusing tanah kita. Ya, pusing gak orang kaya palingnya? Yang ada maulid berkah banget di mana-mana maulid bentar Betapa Assalamualaikum berpuasa, Assalamualaikum berpuasa. Gak berhenti sampai bulan Jumadul, Jumadul sani. Ntar abis ini nyambung Rejab siap-siap aja orang datengin lagi. Iya. Tapi nggak apa-apa semampu kita kasih. Kenapa ya? Setiap apa yang kita keluarin kan jadi makanan. Berapa orang yang makan? Qaribun minal jannah dekat dengan surga, ba'idun minan nar, kata Nabi jauh dari neraka. Ada beberapa sahabat yang langsung dapat jaminan dari Allah melalui Jibril. Langsung datang kepada Rasulullah. Langsung. Seperti Abu Talha tadi yang saya ceritakan Abdurrahman bin Auf dan lain itu langsung dapat jaminan bahwa dia adalah min ahlil jannah. Orangnya masih hidup. Orangnya masih min Karena ya, kalau kita kan belum bisa, masih hidup pun ahli jannah belum bisa. Ntar kalau dia mati baru ketahuan. Ya, makanya kita selalu berdoa asa sabiqal khair. Asa sabiqal khair. Mudah-mudahan catatan baik kita di surga. Karena orang kan nggak ketahuan. Ada yang baik udah antara dia di surga udah sejengkal, eh di sononya sabiqus syar, catatannya emang dia bakalan jadi orang yang buruk. Nah, ini berbuat perbuatan neraka, mati masuk neraka. Ada yang neraka udah sejengkal karena maksiat dulu. Eh, di sana catatannya memang dia min ahlul jannah. Min ahlul akhirnya mau mati berbuat jelek, masuk esok. Makanya kita ya Allah. Kalau ulama-ulama soleh kalau kita perhati ya dulu di suka terang asa sabikal khair, asa sabikal Mudah-mudahan catatan aneh itu di sana, kayak eh, takdirannya udah baik. Jadi gak sia-sia amal kita. Ngaji, sedekah, ini, ini, ini. Itu yang ulama takutin. Yang orang-orang soleh takutin itu tuh kalau dia mau ngadepin mati. Bukan takut mati. Takut catatannya begitu. Dia termasuk orang yang hanya ya. diseremin itu kang mati catatannya sopo min min ahlinna al Allah lah lihat karangan dalam kitab masa ini begitu kasih dulu, ya, makanya kita kalau orang meninggal udah aman yang meninggal yang dimatiin ya, ah, aman aman berarti takdir ini mati Islam ini aman tinggal kita hidup kayak dia kayak gitu wal Wal bakhil ba'idu Allah ba'idu minan nas. Bahaya jauh dari Allah, jauh dari manusia. min minal jannah. Jauh daripada surga. Garibu minan nar. Dekatnya dengan wal jahilu syaqi, orang yang bodoh tapi dermawan. Ahabbu ilallah. Allah lebih senangi min abidin bakhil daripada ahli ibadah tapi bakhil dianggap dengan ibadahnya cukup masuk surga tapi bakhil ya nggak pernah dalam hidupnya dia mau surga ini itu masih Allah cintai si jahil tapi yang sah wallahu a'lam catat itu tandai استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم واتوب اليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت بهذا العرش إن شاء الله تعالى من الأمنين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 الأنام يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع دهرا يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا رجعا اللهم صل وسلم